Beliau ngomong sebegitu tuh orang bukan bese, mancung yang tertunda. Ah, makasih. Tapi insya Allah nafasnya irit, jadi hidupnya awet. Kalau kayak beliau ini boros pemborosan, biasanya nggak begitu awet. <laughs> Tak apa-apa sing penting mlebu surga. <laughs> Amin, nderek. Nderek. Lek niku derek kula. Pokoke aku pokoknya bagi iki aku dihajar apa tak jawab terus. <laughs> Eh. Aku mulai pinter bagi iki. Nek wingi nang unisul lagi aku rodok kaget sih. Aku rodok sok. Tak pikir wong iki serius kali karo aku. Jebule aku dihajar nang unisul lagi. Ini sudah saya memper, mempersiapkan ilmu banyak di Pekalongan. Pokoknya dihajar apa aku duwe jawaban pokoknya. Butuh pinter. Tapi mungkin dites suaranya Beb. dites suara Jadi ya tanpa ini ya malam hari ini saya kalau nggak bisa jawab lagi bahaya lagi nanti saya tadi sudah dites disuruh iftitah ah. nah, maksudnya kan kayak kemarin lanjutannya yang di Yunusila hmm. lanjutannya yang di Unisula kan waktu itu disampaikan di Batang dikira saya nggak ngelihat di YouTube-nya Majelis Azhar Wih, <laughs> kok kayak Anwar Zahid itu ngomong saya naik dewi. Enak Habibidin kare kerja ini, sayang lihat saya mendengarkan mau saya juga zahir mania tak ikutin terus lanjutannya jal ngomong apa meneh ngomong apa meneh awas ketemu gantian alhamdulillah ternyata enggak wah saya juga ngefans sama beliau Allah oh, ya karim enggak saya subhanallah saya muhibbinya Cetinya beliau Habib Abu Bakar As-Sukaf Wali Kutub di Gresik Itu tiap hari Rabu Rabu malam malam kemis apa Selasa malam Rabu? Selasa malam Rabu. Selasa malam Rabu dulu saya ngaji. Jadi saya santrinya beliau. Mau Ora, orang saya garuk-garuk. <laughs> Kaya orang ikhlas kok saya santri beliau. Saya ikhlas loh. Iya, anu, Saudara Nabi Muhammad. Allahumma shalli sallam alaihi. Iya. يا مؤيد يا ممجد يا إمام Berarti يا حبيبي يا محمد Pengen ini beb, mau keliru, tak urek Soalnya gatel. Nah beliau gini kan memang biar lebih kuat nah, dan sunnah. Kalau azan itu kayak gini itu sunnah. Tuh. Dan nanti gini, ya Habibi ya Muhammad, wahai kekasihku, wahai Nabi Muhammad. Ya arusal ini Nabi Muhammad itu disebut sebagai arusal ini. Ya, penganten khafiko ini itu dua golongan. Kanjeng Nabi ku ngantene menungso jin. Ya muayyad ya mumajjad Ya imaman Berarti gini Ya Habibi Ya Muhammad pengen nih bebek, mau keliru tak urek-urek soalnya gatel nah beliau gini kan memang biar lebih kuat nah, dan sunnah kalau azan itu kayak gini itu sunnah dan nanti gini Ya Habibi ya Muhammad Wahai kekasihku Wahai Nabi Muhammad Ya arusal khafiqaini Nabi Muhammad itu disebut sebagai Arusal khafiqaini ya, Penganten khafiqaini itu dua golongan Kanjeng Nabi ku ngantene menungso jin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد قمار الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي يوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم وما بعده yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap para habaib, para kiai, para alim, para ulama, para asatid, para asatidah yang hadir seluruhnya pada malam hari ini. Panjenengan pun Al-Mukarram Al-Habib Farid Al-Jufri selaku Ketua Zahir Mania Kabupaten Bojonegoro beserta seluruh jajaran pengurus Zahir Mania Bojonegoro Al-Habib Zainal Abidin bin Ahmad As-Segaf saking Solo dan akhirnya Bang Ali Al-Babkhir dari Babat Jawa Timur wabil khusus pada beliau sahibul bait sahibul bait pun al-mukarram al-alim Kiai Anwar Zahid selaku pembina, pendiri pondok pesantren Sabilun Najah Simo, Simo Rejo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Segenap jajaran pemerintahan yang hadir pada malam hari ini, Forkopimda Kabupaten Bojonegoro, Bapak Kapolres, Bapak Wakapolres, Bapak Dandim, dan seluruh jajarannya yang hadir pada malam hari ini, Forokopimjam Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil beserta seluruh jajarannya segenap pengurus Nahdlatul Ulama baik dari jajaran Suriah Tanfidiyah dari gerakan pemuda Ansor Fatayat Muslimat Ibnu IPPNU Rijalul Ansor serta setuju rekan-rekan Banser yang hadir pada malam hari ini para Zahir Mania yang hadir seluruhnya baik dari Kabupaten Bojonegoro ataupun dari luar Bojonegoro yang hadir yang berada di dalam lingkungan pondok pesantren ataupun yang berada di luar lingkungan pondok pesantren yang mengikuti via layar tancap di luar itu. Iya, Karena memang keterbatasan tempat jadi yang di luar sana banyak masih ada ribuan tapi nggak bisa masuk. Tapi insya Allah yang ada di dalam sini dan di luar sana insya Allah semuanya dapat berkah yang sama malam hari ini seluruhnya yang mengikuti acara baik secara online ataupun secara offline malam hari ini via YouTube dan lain-lain mudah-mudahan seluruh hajat-hajatnya dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah mudah-mudahan selepas dari acara ini kita dijadikan manusia-manusia yang jauh lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala baik dalam amal ibadah kita, baik dalam perilaku kita, baik dalam budi pekerti kita insya Allah baik Insyaallah di dunia baik juga Insyaallah di akhirat Allahumma amin ya rabbal alamin dan muki-muki berkat solawat malam hari ini pondok pesantren Sabilun Najah ke depan semakin sukses semakin berkembang semakin bermanfaat dan Insyaallah bisa melahirkan putra dan putri yang berguna bagi agama bagi nusa dan bangsanya Allahumma amin ya rabbal alamin lan sudoyo yang menimba ilmu di tempat ini mudah-mudahan ilmunya berkah manfaat jadi anak-anak yang birrul walidain, anak yang tidak mengecewakan orang tuanya tapi membanggakan kedua orang tuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin dan kemudian yang hadir malam hari ini di luar sana sing jomblo-jomblo mudah-mudahan dang nikah. Allahumma Amin ya rabbal alamin. Terakhir mugi-mugi sing suarane paling banter meru selawatan utangin dan lunas. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nek wis lunas ojo ngutang maneh wis rampung mudah-mudahan orang duwe utang babar blas jamaah zahir mania malam hari ini sugih kabeh Allahumma bisa berangkat ibadah haji dan umroh semua insyaallah amin ya rabbal alamin syaratnya malam hari ini semangat solawatan sing banter ojo nonton solawat tapi sarang-sarang dari maos maos solawat karena jenengan hadir ke tempat ini bukan untuk nonton tapi ikut ber Solawat. Mudah-mudahan satu persatu wajah kita dipandang oleh Nabi Muhammad. Mudah-mudahan satu persatu nama kita malam hari ini disebutkan di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ahlan wa sahlan. Selamat datang kami ucapkan kepada beliau Bapak Ki Haji. Oh, enggak pakai Ki Haji ya. Ah. Poso saya manggilnya Gus Ipul. Gus Ipul nih. Bapak Kiai Gus Ipul. <laughs> Yang baru hadir dari Pasuruan, alhamdulillah beri tepuk tangan kepada beliau. Malam hari ini mudah-mudahan dengan hadirnya beliau menambah berkahnya acara kita malam hari ini. Apalagi saya udah lama nggak ketemu dengan beliau. Terakhir ketemu mungkin zaman saya belum jadi artis mungkin. Sampai saya jadi artis pun belum ketemu sama beliau. Malam hari ini ketemu alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat panjang umur, diberikan kemudahan, kesuksesan, kelancaran dalam semua tugas-tugas beliau, baik tugas dunia dan tugas akhirat beliau. Allahumma amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan Ki Haji Anwar Zahid, mudah-mudahan dimudahkan dalam dakwahnya, diberikan kesehatan zahiran wa batinan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus membimbing kita semakin beriman pada Allah dan mencintai Rasulullah SAW untuk membuka acara malam hari ini saya pribadi mohon kepada Ki Anwar Said untuk membacakan suratul Fatihah kepada para arwah supaya lebih berkah malam hari ini. Fadhol Saya nggak berani. Jadi karena ini yang kita hormat haulnya adalah para kiai-kiai alim guru-guru saya. Jadi saya merawuhkan Fadilatul Habib Ali Zainal Abidin as Terlebih kita juga hormat Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datuknya beliau adalah soal adab ketika saya yang doef, saya yang lemah, saya yang pengen gandul beliau malah saya disuruh tawasul Fatihah. Ngapunten. Oke, Pokoknya malam hari ini saya kuasai semua malam hari ini. Ya, biasanya saya berani gojlok tapi malam ini saya ah, takluk. Ah. Saya malam hari ini spesial edisi dari awal sampai akhir saya mau gosidah full. Jadi top, top. gak pakai saya gosidah cuman ya, aina. Terus yang terus ke iki lah ngono aku ora gelem. oke <laughs> Oke. Oh. Ya, ya, Biasanya aku kan yang viral-viral nang TikTok nang YouTube diajar karo ya. Enggak enak nih. Mulai buka awal tok regut ya, aina. Seneruske kan itu? Perasaan rasa neruske aku tok begitu teman-teman. Aku kabeh. <laughs> Saudara Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Istimewa untuk itu kita merasa bersyukur dan berdoa. Mudah-mudahan Kiai Anwar Zaid sekeluarga selalu sehat dan diberi kekuatan untuk berdakwah dan bimbing kulo kali panjenengan sedoyo. Ini Anwar Zaid ini luar biasa nih. Kulo wingi teng Bib, teng Kendari. Titipane diundang. No, ya Anwar Zaid. Kulo teng Kendari mriku teng Konawe. Insya Allah tahun depan Beb kita mau undang syukur-syukur kalau Habib Ali bisa berangkat sekalian wis mesisan. Allahumma masya Allah Muhammad. Kulo nggih napa nggih terharu juga beliau duet itu TikTok itu. <laughs> Yanwar Zahid sama Habib Ali ini ada TikToknya nih itu beberapa hari dilihat lebih dari 3 juta orang. Masya Allah viral nih, viral. <laughs> Kayaknya kalau bisa kedua beliau itu jangan dibanding-bandingkan. Ojo dibanding ke, nek perlu kita minta duet seterusnya ini. Ngadem Gus kula Gus. <laughs> Luar biasa duetnya, duetnya, duet duetnya, duetnya. Ya, kalah nasab, kalah nasib, kalah nisab. <laughs> Menang nyosok. <laughs> Lo badhe undang beliau berdua nih nanti duet tenggane ngopi bareng pintu langit mriku teng Prigen. Oh. Kalau nggak ada tempat wisata halal, cilik-cilan nonton Tapi nek damel selawatan insya Allah saya cekap insya Allah. Allahumma Muhammad. Amin ya robbal alamin dan berikutnya nanti insya Allah sebagaimana beliau sampaikan, mudah-mudahan kita nanti bisa bersolawat bareng dengan Gus Ipul dan Kiai Anwar Zahid di mana tadi? Ngopi bareng pintu langit yang ada di Priken, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur insya Allah. Allahumma Amin ya rabbal alamin. Terus yang kedua di mana? Kendari, nang Kendari. Kendari insyaallah. Sampeyan Kendari de dewean orang ngajak aku bahaya. Ora pokoknya dewean ora viral. Siap, paron. sing ngajak paron, sing ngajak paron jenengan. Oke, siap. Mudah-mudahan semuanya para kiai, para habaib, para guru-guru kita sehat walafiat panjang umur insyaallah. Allahumma amin. Niki sakjane dalu niki kula pengin mendengarkan ceramahnya Ki Anwar Zahid. Semua saya yakin yang hadir ingin dengarkan ceramah beliau. Termasuk malam hari ini, biasanya istri saya tuh jarang ikut solawatan nama saya. Nek aku undangan pengajian ibu, bojoku jarang belok. Tapi khusus malam hari ini dia tanya, Kapan mau di tempatnya Jaki Anwar Zahid? Tanggal 16 aku melu. Nah, melu ki bojo. Berarti ngefan. Nah, tepuk tangan, tepuk tangan. <laughs> Istri saya tuh malah saya digojlok habis-habisan sama Ki Anwar Zahid, malah ngefan karo Ki Anwar Zahid. Bojone malah dihajar dhuwur panggung malah ngefan karo sing Ya, oleh karena itu malam hari ini saya mohon Ki Haji Anwar Zahid untuk menyampaikan tausiahnya. Mangke. Anak-anak solawatan dulu ya, semangat ya. Solawatan ya, semangat ya, semangat ya. Moga Habib. Ahlan wa sahlan Habib, betul Habib. Monggo monggo. Niki khusus santri dan santriwati sa, Najah. Request gosidah sidah napa Ada permintaan lagu apa? Hah? Lagu apa? Apa? Rakurungu aku. Seng betok-betok sih. Mugrom. Oh. Ayo mugrom semangat. Mugrom semangat. Mulai mau santri jenengan dengan ana swarane. Ayo. Ayo anak-anak, HP-nya diletakkan semua. Belum makan kali, belum, Sudah. Bukan, malu Habib. Oh, malu. Mereka belum terbiasa lihat laki-laki ganteng. Oh, malu. Aku aku rawani terus ki, rawani terus. Ki. Berarti selama ini melihat laki-laki hidung pesek. <laughs> Saudara Nabi Muhammad. Sebenarnya beliau ngomong sebegitu itu orang bukan besek, mancung yang tertunda. Ah, makasih. Tapi insya Allah nafasnya irit, jadi hidupnya awet. Kalau kayak beliau ini boros pemborosan, biasanya nggak begitu awet. Rapopo seperti melepuh surga. <laughs> Amin, derek. Derek. Lainnya aku derek loh. <laughs> Pokoknya aku pokoknya bagi aku dihajar apa tak jawab terus. Aku mulai pinter bagi kita. Nek wingi nang lagi aku rodok kaget sih. Aku rodok sok. Tak pikir wong iki serius kali karo aku. Jebule aku dihajar nang unisul lagi. Ini sudah saya mempersiapkan ilmu banyak di Pekalongan. Pokoknya dihajar apa aku duwe jawaban pokoknya. wis. Butuh pinter. Tapi mungkin dites suaranya, Bib. Dites suara ya. Tanpa ini Ya, malam hari ini saya kalau nggak bisa jawab lagi, bahaya lagi nanti. Saya tadi sudah dites, disuruh iftitah. Hmm. Nah, maksudnya kan kayak kemarin lanjutannya yang di Unisila, hmm. lanjutannya yang di Unisula. Kan waktu itu disampaikan di Batang, dikira saya nggak ngelihat di YouTube-nya Majelis Azhar. Wih, <laughs> kok kayak Anwar Zahid itu ngomong saya naik dewi. nak Habibidin karek. Oke, ini. Sayang lihat, saya mendengarkan. Saya juga zahir mania. tak ikutin terus lanjutannya. Jal ngomong apa meneh, ngomong apa meneh. Awas ketemu gantian. Alhamdulillah ternyata enggak. Enggak, saya juga ngefans sama beliau. Allah ya Keri, Enggak, saya subhanallah saya mau muhibbinya, jadinya beliau Habib Abu Bakar As-Sukaf, wali kutub di Gresik. Itu tiap hari Rabu. Rabu malam malam kemis apa Selasa malam Rabu? Selasa malam Rabu. Selasa malam Rabu dulu. Saya ngaji. Jadi saya santrinya beliau. Mau orang, orang saya garuk-garuk. <laughs> Kaya ora ikhlas kamu saya santri beliau. Saya ikhlas loh. <laughs> Saudara Nabi Muhammad. Allahumma sallallahu alaihi. wa wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa allazi an'ama alaina wa hada. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Sadatul habaib al-fudala wal a'izza. Fadilatul habib Ali Zainal Abidin bin Segaf As-Segaf متعنا الله بطول حياته ونفعنا الله بعلومه وأدام الله كرمه في الدين والدنيا والآخرة kita doakan Habib kita yang bukan hanya milenial tapi juga ya milenial miliarder kita doakan beliau dikaruniai panjang umur fisihahu afiyah terus menggelorakan semangat cinta Rasulullah terus menggelorakan semangat untuk dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kita layak mendapatkan syafaatnya. Ada Habib Abdurrahman Al Jufri, para habaib yang lain yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu, yang wajib kita taklimi. Hadir juga, masya Allah, Gusipul Kiai Haji Saifullah Yusuf langganan Gusipul niki yo ya Gus yo ya Kiai yo ya pejabat dan pejabat yang paling konaah Gusipul mulai dari menteri wakil gubernur wali kota beliau ridho Insyaallah lamun tidak dene ketua RT beliau nggih riba. Subhanallah. Sak mangkin ngemban amanah dados sekjen PBNU. Didongakne mudah-mudahan bersama ketua umum Gus Yahya Khalil Thaquf NU makin kuat, NU makin solid, NU tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala NU makin barokah, NU makin mendunia. Karena memang NU ma'ruf, NU masyhur, bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia. Saya sering sampaikan di mana-mana. Saya kalau lagi diundang ngaji ke Jepang, baru sampai bandara, saya udah lihat tulisan NU smoking. Nggih, ning Korea niku lagi tekan bandara ono tulisan NU smoking. Allah. Hadir juga Pak Wakapolres, Pak Dandim, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, seluruh pejabat, para tamu undangan, anak-anak santri sekalian, wajib hukumnya bagi kita untuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang telah didawuhkan oleh Habib kita yang saya nggak mampu untuk mensifati beliau karena saking kerennya, saking gentlenya, saking handsomenya, saking gantengnya, saya nggak ngelem karena memang ini fakta. <laughs> Masya Allah dan terima kasih uh, saya sudah diwakili ceramahnya oleh beliau tadi. Saya tadi nggak ceramah. Terus nopo? Dongeng, dongeng. Oh. <laughs> Cerita-cerita do. Ceramah itu tugasnya jenengan. Matur suwun dongeng dongengan pun uh, eh, nilainya jauh di atas ceramah. Dongengan sangking Habib Ali Zainal Abidin Asikaf tadi nilainya, barokahnya, jauh di atas ceramah. Subhanallah. Hmm. Kalau dalam hadits kursi Allah menyatakan laulaka laulaka ya Muhammad ma khalaqatul aflaq. Andaikan bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak akan menciptakan jagat raya semesta. Allah menciptakan jagat raya semesta, dunia seisinya. Allah menciptakan surga, Allah menciptakan neraka, Allah menciptakan langit beserta isinya, rembulan, matahari, lintang, apa mana? mego, mendung, macam-macam. Allah menciptakan bumi dengan tumbuh-tumbuhannya, dengan binatang-binatangnya. Allah menciptakan laut dengan airnya, dengan garamnya, dengan mutiaranya. Allah menciptakan gunung dengan bebatuannya. Allah menciptakan semua keindahan. Ini karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan bukan karena Rasulullah, semua itu tidak akan diciptakan oleh Allah. Ika aku tiru beliau. Hmm. <laughs> Nggih, nggih, nggih, nggih, nggih. Makanya untuk menggambarkan itu, anak-anak apa sering sampaikan, tadi sempat dibaca bareng-bareng. Ya habibi ya Ya Allah, nek sing sing ngajak wong gantenge kabeh nyaut. Lek sing ngajak gak patek gantenge kabeh gak nyaut. Ayo dibaleni. Ya habibi ya يا ya Ayo anak-anak sing banter sing banter Ya Habibi Ya Muhammad يا مؤيد يا Ya يا ya, ya, ya Habibi Ya Muhammad pengen nih beb, mau keliru. tahu urek-urek. Soalnya gatel. Nek beliau gini kan memang biar lebih kuat. Nah, dan sunnah kalau azan itu kayak gini itu sunnah. Tuh. Dan nanti gini, ya Habibi ya Muhammad, wahai kekasihku, wahai Nabi Muhammad. Ya arusal Khafika ini Nabi Muhammad itu disebut sebagai arusal Khafika ini Ya, penganten Khafiqah ini itu dua golongan. Kanjeng Nabi ku ngantene menungso jin. Kanjeng Nabi ku kemantene jagat wetan jagat kulon. Rasulullah itu kemanten dunia akhirat. Jadi Allah menciptakan semua makhluknya karena Allah punya penganten yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan nggak ada penganten ini semua tidak diciptakan. Ya kalau lebih mudah dipahami itu kayak orang punya hajat mantu karena punya manten, maka semua dipersiapkan. Omah dicet, diapii, mergo manten. Semua menu makanan, hidangan disiapkan, macam-macam menu disiapkan mergo manten. Yo, ya, dekorasi ditekokno tukang syuting semuanya. Wong rebut gak karu karuan mereka kemanten. Andai kan gak ada kemanten, semua itu tidak ada. Nah, maka kalau menggambarkan bagaimana akhlaknya Rasulullah koyok manten. Manten itu lihat cara jalannya anggun berwibawa. Rasulullah cara jalannya anggun berwibawa. kau Kaono kemanten kok melaku egah-egah terus ketewang-ketewang tidak ada. Gagah. Terus bicaranya kalem. Bibirnya selalu menyunggingkan senyum. Itu manten. Saman tau weruh ana manten nunggu kuwate bengok-bengok. Manten gendeng. Walaupun di majelis manten itu ada orang yang nggak disuka misalnya, bahkan ada musuhnya sekalipun, manten tetap senyum. Itulah Rasulullah. Itulah Rasulullah. Di hadapan musuhnya sekalipun. Dan sesungguhnya Rasulullah nggak punya musuh. Di hadapan orang yang memusuhi sekalipun, Rasulullah tetap tersenyum. Manten Masa ana wong lungguh dadi kemanten terus musuhe teko terus ngomuk. Lapo kon rene tak gasak kon saono. Kemanten no. Akhlaknya seperti itu Rasulullah. Dan siapapun setinggi apapun pangkat jabatan kedudukan kalah sama manten. Maka setinggi apapun pangkat jabatan manusia dan siapapun orangnya kalah sama kemanten. Ya kayak lagi di majelis mantenan, wali kota datang di acara mantenan, longgo nisor, Sing lungguh dukur mantene. Enggak boleh mentang-mentang dadi wali kota. Eh, lungguh wali kotane aku kan mudun. Mantene diplorot ndak. Presiden datang di acara kemanten tetap duduknya di bawah. Yang di atas manten siapapun dan apapun jabatannya kalah kalah tinggi jabatan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan coba lihat, semua makanan, semua hidangan itu disiapkan karena manten. Tapi manten itu makan cuma sedikit. Manten nunggu kuade dulang-dulangan, gak sampai sak sendok, sak pucuke sendok tok. Ono manten nunggu kuade dulang-dulangan telung piring entek. Manten geragas, manten celutak. Ambil sak pucuke sendok tok, dikit gak dihabisin. Yang seneng siapa? Pengiring. Makanya diarane pengiring itu pengpengan isine piring. Habibidin daharnya sedikit banget. Sing tukang entekno pengiringe. Makanya sing tak cawisi akeh ya pengiringnya, Iya. Habib Habib Amang dahare sedikit. Sing tukang ngentekne ya pengiringnya. <laughs> Loh, Rasulullah seperti itu. Dunia seisinya, jagat raya seisinya diciptakan Allah untuk Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad enggak, aku enggak. Enggak. Biar umatku yang merasakan. Jadi prinsipnya Rasulullah, prinsipnya Nabi Muhammad, Nabi Muhammad itu gini. Kalau ada derita, aku orang pertama yang menanggung derita itu. Umatku harus bahagia, umatku harus sejahtera. Sampai beliau rela ketika lapar, perut beliau yang suci dan mulia itu diganjel batu, diikat kuat. Biar aku merasakan lapar, asal umatku kenyang. Itu pemimpin, itu pemimpin nek ono enake. Saya sebagai pemimpin orang pertama yang menanggung derita itu. Rakyat jangan sampai merasakan derita. Kalaupun terpaksa belakangan setelah saya remek baru rakyat saya yang menderita. Tapi kalau ada enaknya rakyat saya, warga saya, masyarakat saya harus sejahtera duluan. Saya belakangan, nek sek komanan. Mana ada sekarang pemimpin kayak gitu? Nah pemimpin saya kyo nek ono enake wetengku kudu gendut dhisik, rekeningku kudu gendut dhisik. Rakyate dipiyur-piyuri, BLT bantuan langsung telas. Dipiyur-piyuri. Heeh, uh -uh, dipiyur-piyuri. Ngapunten ngapunten. Tapi lek ana loroe wargane sing dikorbanno, dhek kari-kari. Sekarang Masya Allah Itu Rasulullah. Maka terus buktikan cinta kita kepada Rasulullah Salah satu caranya ya tadi udah banyak didawuhkan oleh beliau melalui sholawat. Ini saya pernah ditanya sama orang, kenapa sih baca sholawat kok pakai lagu? Kok pakai lagu nih, ini, ini, ini, ini, ini, ini, Pemain kadang ini, Akhirnya tak jawab. Eh, rungokno kopingmu. Satu eh, yang paling gampang. Zikir, mau Quran, sholawat. Bahkan Rasulullah menyatakan baca Quran wajib pakai lagu. Man lam yataghanna bi tilawatil Qur'an falisa minna. Siapa baca Al-Qur'an enggak mau pakai lagu yang bagus, bukan golonganku kata Rasulullah. Zayyinu bila bi tilawatil Qur'an. Hiasi suaramu dengan bacaan Al-Qur'an. Wajib pakai lagu. Mergo apa? Satu, lebih mudah menyentuh hati, gampang masuk neng hati, masuk neng otak, masuk neng jiwa, luweh ternyuh, luweh khusyuk. Ya betah suwe. Ngapunten nggih. Coba mau maca Quran niku. Kalau lagunya enak, suaranya enak kayak suara beliau, terus tartil, tajwidnya bener, makharijul hurufnya pas, dibaca tartil biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu faddalna ba'dhum 'ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dhum darajat. Eh coba kalau enggak pakai lagu. Salah motone salah kafe gak lancar tajwide keliru gak gawe lagu. Ra lancar pisan mocae. Bis mil mil rahim Tilkar til til tilkar rusulu fadol dol dol dol na keri. Kok pakai lagu? Betah Kita solawatan mulai jam setengah delapan sampai sekarang jam setengah dua belas. Betah. Kenapa? no Dilakukan. Apa maneh engko nek wis khas nek wis andalannya Ad-dinu lana wal lana. Nanti kalau udah kayak gitu, sampai jam loro gak kerasa. Mergo dilakokno. Ayo coba solawatan. Sak khusuk ojo aja no Ayo, mulai jam setengah itu adinulana lana wal haqqu lana. Wal kuluna wal Adhal Islam lana dina Wa jami'il kauni lana. Ha ha ha. Ad-dinu lana wal haqqu lana. Wal adlu lana wal kauni lana. Anta hal Islam al iman wa jami'il kauni lana. Ha ha. Ayo mulai setengah walu sampai setengah rolas kena betah. Woi. Ad-dinu lana wal haqqu lana. Wal adlu lana wal kauni lana. Coba ya, kayak tadi, kayak tadi. Mughram qalbi bihubbika mughram ya Mustafa al-mukarram ya Rasulullah. Ayo coba ojo lakono mughram. Qalbi bihubbika mughram. <laughs> ya Mustafa al-mukarram ya Rasulullah. Mughram. Kalbi bi kamu mughram ya Mustafa al Mukarram. Betah pirang menit ya. <coughs> Jamalak mafitne. Masyafit ini Ayo coba betah pirang menit ya. <coughs> Apa yang nak dilakoni? Jamalak mafitne. Aslinya suaraku ya lumayan enak dan. Cuma aku wedi, nabi beliau wedi ya. Asli wedi. Makanya Gus Ipul tadi menyarankan kami disuruh duel. <laughs> Eh, duet maksudnya duet. Kami disuruh duet. Supaya Anwar Zahid niku cek oleh barokai Abidin. Ayo coba sampean, maaf-maaf ya, maaf-maaf. Solawatan nggak pakai lagu. Gak betah suwe, tapi nih pakai lagu kayak gini, jutaan manusia terhipnotis. Ayo coba sampean gawe majelis solawat ojo pakai lagu sing teko wong pira. Wong siji. Wong siji. Wong siji. Ya sing maca iku. Oh sing maca iku. Ayo, ah, iya. bepamang Amang kon gawe majelis selawat aja nganggo lagu. Ayo wis, selawat apa ae monggo sing paling ampuh, selawat sajarah. Monggo, gak usah gawe lagu. Kok meneng? <clears throat> Coba ngapunten ngapunten. Masjidil Haram, Masjid Nabawi jamaahnya selalu budak, selalu penuh. Sampai nggak muat melober. Makanya terus pelebaran, pelebaran, pelebaran, pelebaran. Kenapa? Di samping fadilahnya, Tentu saja kalau di Masjidil Haram pahalanya 100 ribu kali lipat. Jadi sampeyan sholat jamaah dua rakaat di Masjidil Haram sama dengan 200 ribu rakaat di Masjidil Simo. Di samping itu yang manggil itu loh azane ya. saya Aku tak ngombe sik ben enak suaraku. sudah. Hmm. <coughs> <coughs> Coba yang azan itu Masya Allah Dengar azan langsung ya Langsung dari Masjidil Haram Masjid Nabawi Dengan lewat HP Lewat TV Beda Tanyakan sama yang udah pernah kesana Unek langsung ngurung ke kono Begini Ulu iso pengkorok pengkorok pengkorok Rasanya kaya kanang dunia Gini wes Allahu Akbar Allah Iki sing enak sone asline dudu suarane. <laughs> Ayo coba, lek wis koyo ngono. Masya Allah. Lah masjidmu sepi soalnya sing ngazan Allahu akbar Allahu akbar. Ana watuke sisan. <laughs> Ngono. Lah nek teko Masjidil Haram. Hayya 'alas shalah ngono ya Allah. Ayo coba azan aja lagokno. Ya. Ayo ala salat. Ayo ala salat. Sepikire masjidmu dibentongi watu wong. Iya. Ayo ngomong gak oleh dilagokno ayo. Ngomong cangkemmu. <clears throat> eh. Sampean men mendengar takbir di malam lebaran, kenapa? Tersentuh hatine kudu nangis. Mergo lagune. Kowe nek wis kathek krungu الله أكبر الله أكبر الله أكبر wis eling gak karo-karo wis tes tes tes pemane eling dosa nang wong tuwa gurung sampe njaluk sepuro wong tuwa wis gak ono ngono sik la ilaha illallah ya Allah rasanya aku Wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd coba nangis nangis arek nom nom lo nangis kabeh padahal Ramadan gak poso ini arek guyu krungu takbir riyoyo lo nangis mergo nih. Ayo sampean takbiran aja dilakokno nang takbir keliling. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Diomongi kok. Mangkane iki sampai subuh lho betah. Mergo dilakokno. Mulane walaupun enggak ngerti artine dawuh Habibidin mau, ndak apa. Ndak apa-apa. Yang ndak boleh itu, yang yang ndak boleh itu yang ndak hormat ini tidak ngerti artinya nggak apa-apa. Tidak ikhlas nggak apa-apa Habib Abidin Nawawi Dawud. Yang tidak boleh itu yang tidak hormat. Ada tiga hal. Saya pernah baca kitab Durratun Nasuhin itu ya. Yang la tazinu indallah janaha ba'udatin. Andaikan ditimbang di sisi Allah, itu beratnya hanya seberat sayapnya seekor nyamuk. Janaha ba'udatin. Seberat sayapnya seekor nyamuk lare nyamuk siji kira-kira ana pirang ton bobote apa itu satu as shalatu bila khudu'in wala khusyu'in salat yang ndak khudu' yang ndak khusyuk nah, mudah-mudahan salat kita kualitasnya makin bagus amin ya kualitas dohir pakaiannya yang bagus ibu mukenanya yang mahal kelambi regane 750.000 mukena 17 tahun gak ganti gelangnya kerompiong pitu zalim itu namanya menghadap Allah pakaiannya harus bagus Bapak juga sama. Ya. Baju lengan panjang. Sholat jamaah kaosan, kaos partai bisa niku. Gitu. Iya <laughs> eh, kaos partai. Geger ana gambare paku sak lengen, tulisannya coblos. <laughs> Iku dolim. Lho aku pernah sholat jamaah ngarep kuwi ya ana arek kaosane tulisane sing maca iki wong edan, sing maca pas aku. Iku ya, tuh tak jongkrokno ae rasane lengan panjang yang bagus. Itu kualitas dohir, kualitas batin lebih. Maaf, sekarang banyak orang yang sikapnya sikap sholat, gerakan yang dilakukan gerakan sholat, bacaan yang dibaca bacaan sholat, tapi pikiran, hati dan jiwanya sama sekali nggak sholat, nggak nyambung ke Allah. Ya ini yang mungkin nilainya hanya seberat sayapnya seekor nyamuk. Lah apapun yang bisa menghilangkan khusyuk harus kita lawan sampai sholat itu nggak boleh nahan lapar nggak boleh waktu sholat sudah masuk makanan siap jenengan lapar ini kira-kira didahulukan sholat apa makan makan selama waktunya masih longgar kecuali waktunya udah mepet kalau dipakai makan dulu waktu sholat habis ini wajib sholat dulu. Selama waktunya masih longgar makan dulu. Jangan sholat dulu. Kenapa? Kalau mendahulukan sholat, kalau mendahulukan sholat, sholatnya mesti kepikiran departemen perbadokan. Mesti Allah Akbar kerucuk kerucuk kerucuk dan solatnya nggak mungkin khusuk mesti coba Allah Akbar entul-entul jadi jadi tulik-tulik dudut. Cerai kali ya, entul-entul jadi jadi tulik-tulik dudut. Salam gobek-gobek langsung makan. <laughs> Kalau mendahulukan makan. Sampai maaf nggak boleh nahan kencing, nggak boleh nahan kentut. Karena apa? Ya nanti nggak mikir Allah, mikir kencing, mikir kentut. Habis wudhu kudu ngentut mau sholat. Eh, hey nanti tutno noai wudu maneh Sholat ngempet ngampet gak mungkin khusyuk Oh, akbar Allahu akbar tahiyatul masjid assalamualaikum pit mesti langsung iku lek pertahanane kuat lan pertahanan pertahanane gak kuat wis diempet tetep metu gak tambah dawa tit malah soalnya pertahanannya gak kuat ndak oleh ngempetin ndak oleh wis nentokno nah wudu maneh apa abote yang kedua azzikru bil ghaflah zikir tapi hati gak nyambung nang Gusti Bukan bukan gak ngerti loh ya. Nek gak ngerti gak apa-apa, sama zikir iku gak ngerti gak masalah. Selama sampean mau zikir, yang sampean zikiri pasti akan datang. Saya sering sampaikan kok itu. Ngertimu gak penting, yang penting pentingnya Allah sing jenengan zikiri. Zikir nyebut misalnya sampean masuk ya, masuk neng warung Jawa Timur, toko Pekalongan kan gak ngerti menu Jawa Timur. Kono tulisan apa? Sambel mercon misalnya. Saman penasaran, udah sama nyebut nengone pelayane, Mbak sambel mercon. Padahal sama ndak ngerti sambel mercon itu apa. Ndak lama, pasti datang barangnya. Ngono loh. Makanya sama nyebut nang Allah zikir, sama nggak ngerti ya wis. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Gak ngerti artinya gak apa-apa. Sebut terus, maka kebaikan-kebaikan dan kebaikan Allah pasti akan diberikan kepada sampean. Sama solawat juga gitu. Gak ngerti artinya gak apa-apa sayang. Terus baca solawat. Pasti syafaat Allah akan kita rengkuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, iya. hey. Eh, Lek Habib Ali Zainal Abidin sikap mesti ngerti, mesti ngerti. Tapi ada arek sing nang ngisor iki. pertentangan sing petentengane ngerti artine. ini mughram qalbi bihubbika mughram. Artine apa? artinya Gak apa-apa. Gak apa gak ngerti ya wis terus. Wes yang nomor telu ini as-salatu bi ghairi niyatin wa hurmatin. Itu yang jika ditimbang beratnya nggak ada seberat apa namanya sayapnya seekor nyamuk. Maaf maaf, Habib Abidin, Habib Ali Janil Abidin juga udah sering menginstruksikan kepada seluruh zahir mania dimanapun dan seluruh pecinta sholawat dimanapun bersolawat harus bil hormah, harus bil Maaf maaf maaf maaf banget. Kadang-kadang ada beberapa di antara teman-teman kita yang sholawat sambil joget-joget itu tidak dibenarkan. Ya, Solawat ngawur bokonge wer wer wer wer wer wer dan maaf maaf banget lagu pun lagu solawat kalau ada unsur merendahkan kalau ada unsur melecehkan menurut saya juga kurang bagus dilakukan dilakukan tapi tetap dalam koridor lagu sing sopan sing beradab lagu sing bagus saya sampai pernah mencontohkan ya maaf ya demi Allah tidak ada unsur untuk merendahkan memberi contoh yang nggak bagus. lho kadang iya kadang-kadang penggalanya penggalanya kurang pas kayak itu ya roh ya Rasulullah salamun alik ya roh ya Rafi asa ya Rasulullah salamun alik dipakai lagu gundul-gundul pacul misalnya itu Niwadaraji daraji afata yaji yaji rotal alami yaji roh penggalanya kan nggak pas ya uhai lalju lalju wal karam ini menurut saya kok kurang bagus. Nah, re ayo rek. Apa mana marhaban ya Nurul Aini mbok lagu ada Mbah Dukun misalnya. Ya, ayo, misalnya ada marhaban sedang ngobati Nur Aini. Naur. Lagu-lagu. Konon katanya diguna-guna Husaini ngawur itu. Sambil kemet-kemet mulut marhaban karusahlan. Lah nek perkara ngono ngono aku juara kan ngono-ngono. Tapi awas kalau sampai ada nilai merendahkan. Lagu-lagu. Tapi jok ngawur. Malah kadang ono sing ngomong, "Kon sing penting selawatan, mendem gak apa-apa kon." Sing penting gelem selawatan, ambek mendem gak apa-apa. Wong gedhek iki sing ngomong. Kon nek asale mendem, ayo melu selawatan, mendemmu cek waras. Nggih, nggih. Gak apa-apa. Kon sing bener nek ngomong ngene lho mesine. Kon biyen mendem kon biyen nglonte kon biyen gendaan biyen niku saiki selawatan waras mendemu waras gendaanmu ngono aja kok sing penting selawatan wek mendem gak apa-apa gendeng wong ngono yo gak bener blas selawatan kok ambek mendem muji kanjeng nabi kok ambek mendem wong sampai ngapunten-ngapunten, joget-joget yang berlebihan nggak diperbolehkan sampai diatur onok tari sufi. Model ngono kan api, onok filosofi filosofine, ungkapan cinta. Kadang enggak. Nah, joget-jogetan terus demek-demekan bokong. La haula wala quwata illa billah. Apa mana nama juli sholawat kok mendem-mendem gak bener blas. Gak bener blas. Nanti lek enek sing ngomong, pacaran gak apa-apa, sing penting selawatan. Mendem gak apa-apa, sing penting selawatan. Gak kira waras mendemu. Wong wong mergo kowe melu selawat mergo rapopone kuwi. Ya nek iso bimbing temenanan kaya para wali mbiyen. Nek para wali mbiyen ngene, ana wong mendem, ana wong mendem ditunggoki. Ditunggoki kali wali. Waline mboten melu mendem, denteni sak kelengere. Ditunggoki, aku mendem gak apa-apa, Mbah. Rapopo. Rapopo tak tunggoni begitu waras begitu waras dijak wudu diulangi wudu diulangi wudu terus karo kiai ini didawi le we mau mendem tak tunggoni saiki aku apa sholat, we ya kudu melu nunggoni aku we kudu melu ngetutnya aku diulangi wudu dijak sholat, dijak wiridan ah wiridane kuwi asrab <laughs> ke api asrobir to ke api asrobir to ke api dikenal lo zikir dikenal lo zikir tidak solawat nah suwe-suwe mendemi waras ngono ora kok mendem yo ya wis yang penting solawatan iso jamin ke, nek wong wong mendem melu solawatan terus langsung ini langsung mendemi waras mendino terus digawe pekulinan malahan malah tinggu pekulinan melu sholawat insyaallah mendemu waras Melu solawat, insya Allah nakalmu waras. Sing maras nopo solawatan. Tapi ojo diwalek kata-katane. Ngoten lho. Ngapunten ngabebi ngapunten. Ngapunten. Eh, ngene ngene gak apa-apa menikmati. Gak apa-apa. La ilaha ilallah, la ilah. Jadi Habib Umar Al Mutahar. La Ilah illallah mergo aku bar ngombe wedang. Masyaallah ah, enak. Ah, eh, eh, ngono Ngono ya. Ngampun ngaten mawon sing kula aturaken. Matur suwun pinamulih Allah ya Karim. Waktune sampai ya menten. Kula kula asline umur sambat kali Habibe. Kula kirang kirang sehat badan Beb. Oh, ah, oh. Ah, meler terus penginane niku buntu, mantun buntu meler terus. Tapi subhanallah di samping bilang enggak apa-apa sehat ngombe vitamin C waras waras waras alhamdulillah tak ke kelimik waras Gusipul mengatakan nugi rawuh niku salaman ambil aku iki ambu minyak angin nih aku Sampai saya ini saya ambu. Nggih. Tapi kayu solawatan dong nggih. Minyak angin, minyak kayu putih. Masya Allah, minyak angin, minyak kayu putih berarti ten putih putih pun betul senjata nggih nggih Gus nggih. <laughs> Pun butuh senjata. <laughs> hari ini tok nggih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Beliau Gusipul niku mana menanu kurang sehat, kurang sehat kondisi kesehatannya kurang sehat. Beliau makso, makso rawuh meriki keranten Gus Menteri Agama mboten saged rawuh. Uh, mungkin nek Gus Ibul gak rawuh pisan kaya paling yo ora penak ah, ngono. <laughs> Alhamdulillah. Barokai solawatan sarang Habib Ali Zainal Abidin Asgaf sehat kula sehat Gus Ibul sehat sedaya jenengan sedaya sehat waras kabeh dohir batine waras kabeh dohir batine nyuwun pandonga Habib mungkin-mungkin pesantren menika langkung barokah amin insya Allah kami rutinan setiap tahun majelis maulid dan haul sekaligus eh, apa namanya kepingin barokai para habaib jadi kula niku kepingin barokai para habaib tiap tahun wajib menghadirkan habaib nah, guru kula nggih nggih minas sadah ya Abdul Rahman kathah guru-guru kula eh, aku kok malah ngapunten pamer mangke Habib mboten nggih pokoke kula pengin barokahipun para habaib Kula pengen barokahipun para habaib dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ah, mekatan ingkang kula aturaken wis ayo selawatan maneh anak-anak. Ini Habib ini besok sebagian anak-anak kami libur Habib. Jadi anak-anak yang sudah dijemput oleh keluarganya mungkin nanti setelah acara ini kalian diizinkan pulang yang beres dengan syarat maknane kitab lengkap setelah dicek oleh pengurus maknane kitab lengkap kalau ada kitab dari baik kitab ngaji sorogan ngaji weton ngaji madrasah diniyah kalau maknane gak lengkap ndak dikasih surat izin dan gak bisa pulang sudah diterapkan seperti itu anak-anak ya ya wes ya wes berarti yang dapat surat izin berarti insya Allah maknane kitab lengkap itu kami terapkan Habib tiap mau pulang jadi anak-anak wajib setor semua kitab yang dikaji baik kitab Sorogan, kitab ngaji weton, kitab madrasah diniyah, dicek satu persatu. Kalau ada yang nggak lengkap wajib nembel. Nek nih lengkap baru dapat surat izin baru boleh pulang. Ya, Lek lengkap berarti bener ngajine. Ya nanti yang sudah dapat surat izin berarti kalian boleh pulang balik tanggal 27. Demikian mari anak-anak tolong yang semangat ini kita uh, di fase akhir solawatan ini paling barokai Ya, sampean yang semangat. Ayo sing ngantuk melek, sing ngantuk melek. Awas sama nek ngantuk carry yo gak kecangking Kanjeng Nabi. Ayo melek kabeh, melek kabeh anak-anak terutama. Ayo ayo kita mau hormat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, Rasulullah hadir di majelis ini. Yakin Rasulullah hadir di majelis ini. Rasulullah memandang kita, Rasulullah tersenyum memandang kita. Rasulullah bahagia menyaksikan kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan jazakallah ahsanal jaza, jazakallah khair kepada beliau guru kita Ki Haji Anwar Zahid yang telah memberikan nasihatnya, tausiahnya untuk kita malam hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi bisa merubah yang mendengarkan tadi menjadi lebih baik, menjadi lebih uh, sempurna dalam ibadah kepada Allah dan bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang beliau sampaikan tadi murni semata-mata karena kecintaan beliau kepada umat, kecintaan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Seandainya ada yang tersinggung dengan ucapan Ki Anwar Zahid berarti ceramahnya sukses. Tapi kalau ceramah tidak ada yang tersinggung berarti tidak sukses. Nek ceramah no tersinggung itu ibarat penyakit. Penyakit kalau kena obat itu pas obatnya pasti penyakitnya juga ikut hilang, ikut-ikut sembuh, ikut apa? ikut merasakan sakitnya penyakitnya begitu. Jadi murni apa yang disampaikan oleh beliau, saya yakin saya menjadi saksi bahwa kecintaan beliau terhadap umat, kecintaan beliau kepada masyarakat agar apa? agar kita semakin menjadi umat yang berkualitas dalam beribadah kepada Allah dan bersolawat kepada Nabi Muhammad saw. Alaihi Wasallam. Semoga masyarakat Kabupaten Bojonegoro pada khususnya malam hari ini semakin lama semakin banyak solawatnya, semakin banyak kecintaan kepada Nabi Muhammad, semakin diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi manusia-manusia yang berbobot, berkualitas, akhlak yang baik, budi pekerti yang baik kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Niki kosidah terakhir. Nih kan. Saudara Nabi Muhammad, saya bawa kosidah terakhir. Lima kosidah saya jadikan satu.